diberkati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan upaya kita semua di dalam berbekal dengan ilmu syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengangkat dari diri-diri kita sifat kejahilan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu niat yang ikhlas di dalam upaya menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala bahwa keikhlasan di dalam menuntut ilmu adalah diniatkan untuk rohul jahal an anfusina yaitu mengangkat kejahilan dari diri-diri kita semua. Ma'asyur ikhwah kita masuk kepada pembahasan berikutnya yaitu dalam pasal nafi syirki billah yaitu menafikan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama dalam pasal ini kaifa nanfi asyirka billah bagaimana kita menafikan atau menghilangkan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala maka jawabannya yang pertama kata beliau la yatimu nafyu syirki billah illa binafi ma tidak akan sempurna penafian kesyirikan terhadap Allah hingga menafikan meniadakan beberapa poin berikut ini yang pertama kata Syekh Muhammad bin Jalil Zainu rahimahullah yaitu asyirku fi af'al rabb كالاعتقاد بأن هناك أقطابا يدبرون الكون مع أن الله يسأل المشركين ومن يدبر الأمر فسيقولون الله yaitu akan terwujudkan penafian-penafian kesyirikan terhadap Allah Ta'ala yaitu menafikan kesyirikan di dalam af'al jalla wa'ala di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala Allah semesta Nah, seperti misalnya meyakini bahwa di sana ada kutub-kutub yang yudabirul kaum yang mengatur dan mengendalikan alam semesta ini Padahal pengaturan dan pengendalian alam semesta ini tidak akan terwujudkan melainkan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kehendak dan genggaman Allah Jalla wa Tidak ada yang lainnya. Nah, maka meyakini bahwa di sana ada kekuatan-kekuatan tertentu yang bisa mengatur dan mengendalikan alam semesta ini maka yang demikian itu adalah memperserikatkan Allah di dalam af'al af'alihi jalla wa'ala ala Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika bertanya kepada musyrikin terkait dengan tauhid rububiyah maka musyrikin mengikrarkan bahwa dialah semata-mata Allah Ta'ala yang dapat mengatur dan mengendalikan alam semesta ini. Padahal mereka itu musyrikin. Nah, maka, maka bagaimana mungkin selain dari musyrikin apalagi orang yang mengaku muslim al tawhid mereka meyakini bahawa di sana ada kekuatan tertentu yang bisa mengendalikan dan mengatur alam semesta ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus pada ayat ke-31. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fa sayaquluna Allah. Katakan kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yarzuqukum minas sama'i wal ard Siapa yang bisa memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Nah, rezeki dari langit diturunkan hujan dari Allah Taala, hujan yang barokah, yang bermanfaat dan dari perut bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan sejenisnya dari berbagai manfaat maka itu semua rezeki dari Allah Ta'ala Siapa yang bisa melakukannya Siapa yang bisa mengeluarkannya kata Allah Wa man yudhir wa yang yamliku as besar Dan siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengendalikannya? Wa man yukhrijul minal Siapa yang bisa mengeluarkan kematian dari kehidupan dan kehidupan dari kematian? Siapa yang mengatur alam semesta ini, segala urusan? Maka serentak musyrikin menjawab, Allah mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini para musyrik pun mengiterapkan akan tauhid ar-rububiyah yang terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala bahwa semua itu hanya Allah yang mampu melakukannya. Sehingga musyrikin mengakui dan meyakini tauhid rububiyah akan tetapi mereka musyrik karena sebab tauhid uluhiyah. Mereka tidak mau mewujudkan konsekuensi dari tauhid rububiyah yaitu ketika kita mengakui bahwa Allah yang melakukan segala apa yang terjadi di alam semesta ini dari rezeki, kehidupan, kematian, dari pengaturan alam semesta dan mengawasinya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya dan konsekuensi dari itu kita harus bersyukur kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dalam ibadah dalam uluhiyah bahwa segala bentuk ibadah kita tunjukkan langsung kepada Allah tidak melalui perantara apapun dan tidak memperserikatkan Allah di dalam ibadah tersebut sehingga kita menyimpang dari dalam tauhid uluhiyah. Maka itu sebabnya mereka menjadi musyrik karena mereka walaupun mengikrarkan tauhid rububiyah tapi mereka tidak mau mewujudkan konsekuensi dari tauhid rububiyah yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga musyrikin mereka maunya beribadah melalui perantara dari lata, buta, manat dan yang lainnya dari pohon yang dikeramatkan dari kuburan-kuburan para wali-wali yang ini berulang-ulang kita telah menjelaskannya di dalam Al-Quran menyebutkan di dalam Al-Quran firman ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengannya sehingga para kalau sebagian ulama kita menyebutkan bahwa uh, orang -orang yang berbuat syirik di zaman sekarang terkadang lebih dahsyat daripada perbuatan syirik orang-orang terdahulu. Nah, karena orang-orang terdahulu mereka berbuat syirik ketika di masa lapang yang kadang-kadang di masa genting, di masa sempit mereka mentauhidkan Allah Taala. Nah, mereka serta merta bermentauhidkan Allah Ta'ala di dalam ibadah berbeda dengan orang-orang di zaman sekarang terkadang di masa sempit apa di masa lapang mereka berbuat syirik di masa sempit bertambah kesyirikannya nah bertambah kesyirikannya dan itu kita sering menyaksikannya seperti orang-orang yang ya uh, ketika ditimpa musibah masa sempit dia datang kepada dukun-dukun ya kepada para normal untuk meramalkan nasibnya untuk meminta demikian dan demikian ya sehingga di masa lapangnya dia berbuat syirik ya dengan uh, bertawassul ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan para wali-wali yang dia diyakini yang diputuskan dan ketika ditimpa musibah semakin dahsyat kesyirikannya datang kepada para dukun ya atau kepada eh, jin-jin uh, yang dia berserikat dengannya nah datang di tempat-tempat yang dikeramatkan dan seterusnya barakallahu fikum sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون apabila mereka musyrikin terdahulu berlayar di samudra lautan yang luas tiba-tiba Allah taala mendatangkan angin yang kencang sehingga mereka ketakutan akan tenggelam Dan da'allahu mukhlisina lahuddin Tiba-tiba mereka memurnikan doa hanya kepada Allah semata. Ini orang-orang musyrikin terdahulu. Allah beritakan dalam suratul Ankabut pada ayat 65. Apabila mereka berlayar di lautan, tiba-tiba Allah memberi ujian ombak yang kencang, angin yang kencang, ombak yang dahsyat, maka mereka ketakutan serta merta mereka da'allaha mukhlishin lahu Mereka memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah di murninya Tetapi Allah katakan falam manajahum ilal bar idahu yusyrikun. Tatkala mereka diselamatkan oleh Allah sampai di daratan, kembali lagi melakukan kesyirikan. Kembali lagi melakukan kesyirikan, lupa lagi dengan kemurnian ibadah. Bahwa ibadah itu langsung kepada Allah, tidak melalui perantara. Nah, maka mereka kembali beribadah melalui perantara-perantara yang berjenis-jenis yang telah kita sebutkan yang disebutkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Karim Barakallahu maka konsekuensi yang harus diwujudkan di antara poin-poin yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala di dalam menafikan kesyirikan terhadap Allah yang pertama adalah kita harus meninggalkan kesyirikan di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tidak meyakini bahwa pada alam semesta ini ada kekuatan tertentu selain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengendalikan dan mengatur alam semesta ini. Yang kedua, asyirku fil ibadah. Kita harus menafikan, meninggalkan kesyirikan dalam beribadah. Nah, jadi yang pertama tadi meninggalkan kesyirikan dalam perbuatan Allah yang dalam rububiyah. Ya, yang dimana musyrikin pun tidak melakukan kesyirikan dalam rububiyah. Ya. Yang kedua, kita harus mewujudkan konsekuensi ketika kita beriman dengan tauhid rububiyah maka kita harus memurnikan ibadah hanya kepada Allah yaitu yang disebut dengan tauhid uluhiyah dengan tauhid uluhiyah yaitu langsung dalam seluruh ibadah kepada Allah Taala doa ya ibadah ibadah qalbiyah ibadah ibadah kauliyah ucapan ataupun ibadah ibadah fi'liyah dengan perbuatan kita Semuanya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak berdoa melalui para nabi, melalui para wali-wali di alam kuburnya, melalui orang-orang yang tidak ada di hadapan kita. Kita berdoa melalui dia. Nah, kita tidak lakukan itu karena itu kesyirikan dalam uluhiyah, dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul inna ma'adahu rabbi wa la usyriku bihi ahadan." Katakan wahai Muhammad, hanyalah aku beribadah, berdoa beribadah kepada Rabbku semata dan aku tidak memperserikatkannya dengan sesuatu apapun. Nah, jadi ada ulum itu bermakna abul, abul, yakni aku beribadah hanya kepada Allah taala dan aku tidak memperserikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis, ad huwa ibadah. Doa itu adalah al-ibadah. Ya. Sehingga ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an kata-kata ad'u qul ma ad'u rabbi katakanlah hanyalah aku berdoa kepada Rabbku yakni bermakna hanyalah aku beribadah kepada Rabbku semata dan aku tidak memperserikatkannya dengan sesuatu apapun. Ya, semisal juga dengan firman Allah taala wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah maka jangan kalian beribadah bersama Allah dengan sesuatu apapun. Nah, demikian para kalau <clears throat> Kemudian yang ketiga, konsekuensi dalam mewujudkan penafian kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah asyirku fi sifatillah yaitu meninggalkan kesyirikan di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan nah, tauhid yang ketiga tauhid asma wa sifat. Nah, kata beliau rahimahullah, kal i'tiqad bi anna rusula wal wal awliya'a ya'lamuna al-ghaib. Qala Allah taala, "Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardh al-ghaiba illa Allah." Seperti meyakini bahwa para rasul, para wali-wali Allah, mereka mengetahui perkara yang gaib. Ya. Jadi tidak boleh kita meyakini perkara gaib itu ada yang mengetahuinya selain daripada Allah. Subhanahu wa taala. Ya, jika Allah tidak memberitakan. Kalau Allah memberitakan kepada malaikatnya atau kepada rasulnya, maka itu bukan lagi gaib bagi yang Allah beritakan padanya. Tetapi selama Allah tidak memberitakannya, maka tidak ada yang bisa mengetahui perkara goib melainkan hanya Allah taala. Siapa yang meyakini bahwa ada yang bisa mengetahui perkara goib selain daripada Allah, sekalipun para nabi, para rasul, ya, bahkan para malaikat sekalipun, maka sungguh dia telah memperserikatkan Allah di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naml pada ayat yang ke-65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Di langit adalah para malaikat dan para nabi ya yang menghuni langit. Nam, dan di bumi seluruh makhluk di muka bumi ini tidak ada yang mengetahui perkara baik, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La ya'lamu ghaiba illallah." Tidak ada yang mengetahui perkara baik, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Ini yang ketiga yaitu meninggalkan kesyirikan di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat surah An-Naml ini ayat 65 Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut Yaqulullah Allah taala amiran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu'alliman li jami'il khalq annahu la ya'lamu ahadun min ahli samawati wal ard al-ghaiba illa Allah jadi Allah Ta'ala menyampaikan kepada Rasulnya Kul, katakanlah Maksudnya katakan pada seluruh ya, makhluk Kepada seluruh makhluk bahwasanya tidak ada satupun penduduk langit, tidak pula penduduk bumi yang mengetahui perkara gaib melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang semak, semakna dengannya. Seperti di dalam suratul An'am Allah taala berfirman wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamu illa hu. Di sisi Allah kunci-kunci gaib tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya Dia Allah Jalla wa ala. Nah, juga di dalam firman Allah Taala dalam surah Luqman, Anna Inna Allah عنده علم الساعة وينزل الغيظ ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي بأي أرض تموت dan seterusnya ayat bahasanya Allah Taala di sisinya ilmu tentang hari kiamat ghaib hanya Allah yang mengetahuinya wa yunzilul ghaiza dan tentang turunnya hujan Hanya Allah yang mengetahui kepastiannya. Nah, kita cuma menerka-nerka, memperkirakan bahwa hujan akan turun, tetapi yang menentukannya hanya Allah yang memastikannya. Nah, dan itu kenyataan dalam kehidupan yang kita saksikan dan kita rasakan. Terkadang kita sudah menyangka bahwa itu akan hujan dengan kondisi yang sangat mendung, gelap dan seterusnya, tetapi Allah Taala tidak menghendakinya maka hujan itu tertunda. Terkadang pula cuaca yang tidak mendung, nah, terang, tetapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Itu hal yang wakil yang kita saksikan dalam kehidupan kita para fikum sehingga memastikan turunnya hujan itu ilmunya hanya di sisi Allah taala. Inna Allah 'indahu ilmu saati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Dan yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim setiap ibu, setiap wanita. Nah, apakah rahimnya itu jadi benihnya atau tidak? Apakah rahimnya itu akan hidup atau tidak? Dan seterusnya barakallahu fikum, maka ilmu tentang apa yang ada di dalam rahim itu ilmu gaib hanya Allah Taala yang mengetahuinya. Kecuali disebutkan para ulama setelah Allah meniupkan padanya roh pada eh, uh, 120 hari pertama, nah atau 4 bulan sebagaimana dalam hadis dari kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kemudian setelah itu bisa diketahui ya dan bisa diteliti dengan ilmu medis kedokteran maka itu bukan lagi perkara yang wajib barakallahu fikum nah bahkan termasuk jenis kelamin itu bisa diketahui ya uh, di zaman-zaman sebelumnya sebelum ya munculnya alat-alat yang modern sebagian para ulama yang digelar dengan tabib-tabib itu bisa menebak bahwa bayi tersebut lelaki atau perempuan karena terdapat dalam hadis dalam sahih Muslim yang menyebutkan hal tersebut. Nah, pada umur de 80 hari atau sekian hari, 40 hari saya lupa persisnya disebutkan dalam hadis yang sahih. Itu sudah bisa diketahui jenis kelaminnya. Nah, maka itu bukan perkara baik, karena telah ada dalam hadis yang sahih yang memberitakannya bagi yang memiliki keahlian. Apalagi di zaman kita sekarang setelah munculnya alat-alat yang modern barakalafikum itu sangat mudah untuk diketahui jenis kelamin bayi yang ada di dalam rahim setiap ibunya. Nah, wa yunazzilu ghaitha wa ya'lamu ma fil wa ma tadri nafsun bi ayyi tamut. Dan tidak ada setiap jiwa yang bisa mengetahui di mana dia mati. Ya, masalah kematian juga ilmu gaib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengaku bahwa dia mengetahui hari kematiannya sehari, dua hari, sebulan lagi dan dia memastikannya maka sungguh dia telah kubur terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa kematian itu adalah ilmu wajib di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada yang mengetahuinya. Tidak para nabi, tidak para malaikat. Kecuali ketika Allah perintahkan barakallahu fikum. Nah, maka demikian kepada azzakumullah oh, perkara-perkara yang disebutkan tersebut di dalam surah Luqman pada ayat ke-34 semua itu perkara gaib yang hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya nah dan ayat-ayat yang semakna dari ini sangat banyak kemudian Allah Ta'ala berfirman di akhir ayat tersebut An-Naml ayat 65 wa ma yashuruna ayyana yub'atsun dan manusia ini tidaklah mengetahui kapan mereka dibangkitkan yakni kapan hari kiamat. Juga hari kiamat adalah termasuk perkara gaib yang Allah sebutkan di awal dari surah Luqman ayat 34. Annallaha indahu ilmu wa innallaha indahu ilmu sa' Maka Allah sebutkan di akhir ayat An-Naml 65 ini juga demikian wa ma yashuruna ayyana yub'atsun yakni seluruh makhluk tidak tahu kapan mereka dibangkitkan yakni dibangkitkan dari kuburnya yakni terjadi di hari kiamat. Nah, demikian para hadirin azzaqullah juga Allah taala berfirman di dalam suratul araf pada ayat 187. Zakulat fis-samawati wal-ard la ta'tikum illa ghadah. Telah berat di langit dan bumi tidaklah datang kepada kalian kecuali dengan tiba-tiba. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, "Thaqul 'ilmuha 'ala ahli samawati wal ardh." Berat ilmu tentang hari kiamat itu. Ya, berat tidak akan mampu diketahui oleh penduduk langit dan juga penduduk bumi. Sa'ulaz fis samawati wal ardh. La ta'tikum illa ghaftah. Tidaklah datang kepada kalian melainkan tiba-tiba. Nah, ya, padahal hari kiamat itu telah datang tanda-tandanya. Nah, <clears throat> hal yang dulu nah, illa sa'atan ta'tiyahu baghtatan faqad ja'a Tuhan dalam surah Muhammad Allah Subhanahu wa taala berfirman tidaklah hari kiamat itu datang kepada mereka dengan tiba-tiba melainkan telah datang diawali dengan tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda hari kiamat yang tersebut dalam hadis Usaid ibni Hudzaifah radhiyallahu taala hadis Usaid radhiyallahu taala yaitu 10 tanda yang merupakan tanda kiamat besar. Dalam keadaan seperti itu, ketika datang hari kiamat, manusia ini masih menyangka bahwa datangnya itu tiba-tiba. Nah, ya datangnya tiba-tiba barakallahu dan tentunya ya perkara hari kiamat ini tidak ada yang mengetahui akan tetapi wahid di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga Aisyah radhiyallahu taala menyebutkan di dalam hadis kata beliau man za'ama annahu ya'lamu يعني النبي صلى الله عليه وسلم dalam ما يكون في غد a'zama 'ala Allah al الدنيا Barang siapa yang menyangka bahwa Rasulullah mengetahui apa yang akan terjadi besok, maka sungguh dia telah berdusta dengan sebenar-benar kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala berfirman dengan surah An-Nahl ayat ke-65 ini. Aisyah radhiyallahu taala membacakan firman Allah taala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada yang mengetahui penduduk langit dan tidak pula penduduk bumi tentang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an terkait dengan perkara gaib ini banyak dari kaum muslimun yang terjatuh Nah, sehingga mereka memperserikatkan Allah Taala di dalam sifat Allah terkait dengan uh, pengetahuan tentang ilmu gaib atau uh, hal-hal uh, yang menjadi gaib yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran demikian pula yang disebutkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam dan uh, sebagian dari mereka meyakini bahwa mereka mengetahuinya. atau sebagian dari makhluk ini bisa mengetahuinya. Nah, bahkan sebagian mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengetahui segala apa yang ada di lauhil mahfud, yang tertulis di lauhil mahfud. Nah, segala apa yang tertulis di lauhil mahfud itu diketahui oleh Muhammad SAW. Ini keyakinan yang kufur para fikum, sangat berbahaya Nah, juga meyakini bahwa terkait dengan manfaat dan mafsadah madarat itu ada di tangan Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini juga keyakinan kubur. Nah, ini mempersyaratkan Allah taala di dalam sifat Allah sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh taala. Kemudian poin yang keempat para fikum yang menjadi konsekuensi yang harus diwujudkan dalam menafikan kesyirikan terhadap Allah selain daripada syirik dalam rububiyah dalam uluhiyah dan juga dalam sifat Allah yaitu yang keempat asyirku bitasbih meninggalkan kesyirikan dalam penyerupaan <clears throat> nah dalam penyerupaan kean ya pula seperti orang yang mengatakan bahwa la dari min wasitati basyar hina ala Allah kal amir alladhi la astati'u dukhul alayhi illa biwasitah fahada syabbah al khaliq bil makhluk seperti orang yang mengatakan bahwa harus melalui perantara di dalam beribadah berdoa kepada Allah itu harus melalui perantara lalu dia mengumpamakan seperti seorang amir pimpinan raja atau khalifah yang kita tidak mampu bertemu dengannya melainkan melalui perantara melalui sekretarisnya ya atau orang-orang tertentu yang ditunjuk ya oleh pemimpin tersebut. Dia mengumpamakan seperti itu berarti ini dia menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, dengan sifat makhluk. Nah, barakallahu fikum maka barang siapa yang menyakini demikian, sungguh dia telah jatuh dalam kesyirikan yaitu menyerupakan Allah taala dalam sifat-sifatnya dengan makhluk. Sementara Allah taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir." Tidak ada yang serupa semisal ya atau sama dengan Allah Subhanahu wa taala dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Maka ayat ini dalam surah Syura ayat ke-11 menjadi ukuran landasan utama ya asas utama di dalam beriman terhadap nama-nama Allah Taala dan sifat-sifatnya atau di dalam mentauhidkan Allah tauhid asma wa sifat. Landasannya adalah asyuro ayat ke-11 ini. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa sama dengan Allah taala dalam sifat-sifatnya dan dialah Allah taala yang Maha mendengar dan Maha melihat. Demikian para kalafikum Wallahu ta'ala a'lam biswab Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan Kita lanjutkan insyaAllah ta'ala Pada pertemuan selanjutnya Kita tutup dengan kepala majlis. Subhanakallahumma bihamdi Asyadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh